siapa nama aslinya? Sri Wahyuni. Oh, Ibu Sri Wahyuni Islamnya sudah dari lahir. Alhamdulillah. Iya. Ayat 71. Iya. Afaro'aitumun Narolati. Narolati. Narolati. aku kayak turun. Hmm. Turun. Tapi tuhnya beda. Turun. Turun. Kan turun, bukan lagi turunan nih. Ini menyenangkan belajar begini. Coba untuk kita yang terlambat, nah bernostalgia lagi. Setelah diputus, disambung, Afara'aitumun narallati turun. Afara'aitumun narallati turun. Alhamdulillah. Ya, itu proses belajar insyaallah tentu dengan trik dan teknik yang kita miliki uh, mudah-mudahan akan menghasilkan suatu hasil yang lebih positif lagi ya. Baik, eh, di surah An-Nazi'at dilihat kembali ya. Surah An-Nazi'at kita masih meneruskan ayat ke 23 kemarin ya. 21. Nih. Surah An-Nazi'at. Diawali dari kemarin itu wanda ziati Gorko. Ya, wanda ziati Gorko. Nah ini sama ya latihan tentu berlatih seperti ini akan tidak tidak terus seperti ini. Jadi kita variasikan. Baik untuk murotal hari uh, Senin nanti bisa dipersiapkan adalah surah Al-A'raf diawali dari ayat 161 sampai ayat 206 ya Mas ya. Minggunya belum kita tulisin. Lupa. Ah ya. Jadi untuk hari Senin surah Al-A'raf diawali dari ayat 161 sampai 206.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 pertama Triknya diputus. Kedua disambung, ketiga ya disambung disertai digabung disertai dengan lagu kayak ini. One tuh ya. Ini ini kadang-kadang e, pemula nyamber-nyamber seperti ini kadang-kadang sulit. Jadi gitu ya. biasanya wana gitu. One wana zi'ati ghar ada yang go-nya jadi kho, khorko. Bukan, go, horko Ayat keduanya. Wan, tuh, ya, masih surah An-Nazi'at. Wan, wan, na wan, wan, wanna, syiltati Nash Po Dua patah dibaca satu Dihentikan karena mad I Wad Wan Gabungin Wan Nashiopoti Nash Po Baru digabungin disertai dengan lagu Wan Wan Na Wan Nashiopoti Nash to. Ayat ketiga. Was. The was. Nah, kalau di ini ah, agak dihentak ya. Karena eh, untuk kita yang baru belajar itu hentakan-hentakan itu perlu. Uh, sejujurnya udah udah dihentak-hentak susah aja men, sulit membacanya karena lidahnya belum terbiasa. Untuk membiasakan harus was was sabihati sab sab duha gitu ya. Itu dilatihnya seperti itu. Udah bagus, tinggal digabung. Wasa bihati sab sab ha. Pertama, kedua masih dihentak, masih nyuri nafas di tengah, nggak apa-apa orang lagi lagi belajar. Tapi ketiga, sudah tidak boleh dihentak, sudah tidak boleh nyuri nafas lagi. Wasa wasabihati sab sabha gitu ya. Ini. Masih di surah An najiat ya. Ayat ke empat Fas kok jadi pak pendek? Nah ini kadang-kadang orang nggak nggak tegel, nggak tega. Orang dipikirnya matobi fas. Enggak, fas gitu. Pas. Kenapa jadi pendek? Karena matobinya ketemu alif lam samsiah. Tuh hamjahnya hamjah waswa, nggak dibaca. Fas. Asa asabiko. Asabiko tisa ya sabako. Jadi karena ada fa maka fas deh. Fasa fasa biqati sabko. Fas F fasabiqati sabqa. T-nya jangan suka dipanjangin. Fasa Fasabiqati jangan. Fas fasabiqati sabqa. Gabungin. Fasa Fasabiqati sabqa. Ko dua fathah, dibaca satu karena dihentikan. Kan wakoflah di situ tidak boleh berhenti. Betul, tapi ada nomor ayat. Nomor ayat itu nilainya sama seperti wakaf mutlak. Jadi kalau berhenti di situ boleh disambungin bagus lebih baik. Fasabiqati sabqa ikhfa jadinya. Tandanya ketemu fa. Fas فالسابقات سبقا falmudabirati amra kalau dihentikan fasabiqati sab sabqa sab kalau subro konya mad iwad eh, fal fal fal de jangan fal fal jangan ragu mengucapkannya fal mudab fal mudab biroti am am ro hukum mati idhar am ro am ro gabungin tanpa lagu fal mudab biroti fal fal mudab biroti ro disertai dengan lagu فالمدب فالمدبرات فالمدبرات أمرا Ayat ke-6 masih di surah anda siap. Yauma. Jangan ada yang panjang. Yauma. Yauma. Tarjufur. Kok tarjufur? Karena ketemu alif lam samsiah masuk langsung. Ini yang saya katakan sudah bisa huruf, sudah kenal huruf, sudah bisa baca, tapi belum bisa baca Quran. Karena masih ragu. Nyamber-nyambernya. Dia bacanya gini. Yauma tarjufur. Ya, oh, gak bisa. Yauma. Yauma tarjufur. Tarjufur rojifah. Yauma tarjufur ro, rojifah. Ini ya. <clears throat> Digabungin. yaumatar jufur rajifah. Dilaguin. yaumatar jufur rajifah. Eh, ya lagunya lagu sekedar aja, bukan lagu kori supaya tidak sumbang aja. Gitu ya. Nah ini. Yau yauma Yauma yauma enggak. Yauma tar yauma tarjufur ra, rajifah. Ayat ke tujuh ya. Ah, masih di surah ad ya Dat hamas tuh. Kalau mau pakai lagu mah kadang-kadang nggak -kadang nggak keluar itu hamas tuh. Jadi latihan ini bagus artikulasi melatih makhraj huruf. Dat bauhar, Kenapa buhar? Karena matobinya ketemu di dalam samsia, Jadi pendek. Tat ba'uhar rodifah. Gabungin. ba'uhar rodifah. bauhar rodifah. Ketiganya baru disertai lagu. تت تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة itu ini suaranya agak palas ya uh, <clears throat> teriak dari kemarin latihan jadi untuk uh, me, menstabilkan suara biasanya dari ayu a i u ba u an ani a na minal mu لمئيئا أنئا تتبعها الرادفة gitu ya tat tatba'uha radifah coba dari ayat 1 dulu ya nih lagunya tadi agak pals Bismillahirrahmanirrahim wan wan wan والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سب سبحا فالس فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تت حمس تتبعها الرادفة ya ayat ke-8-nya masih di surah An An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'at. Ya, surah. Ya. An-Nazi'at. Ayat yang ke-8. Kulu bui. Kenapa kulu bui? Karena tadinya ketemu iya. Jadi idgom diguna. Tuh. bui. Gitu. bui. Yauma iriu. Idgom diguna juga. Yauma idzu l-nya jadi wawunya jadi dibaca dua. Qulubuy eh ya-nya jadi dua juga tuh, ditahan. Dengung. Itulah idgham bi guna disertai dengan dengung. Qulubuy yauma idzu wajifah. Gabungin tanpa lagu. Kulubu yauma idzin wajifah. Gitu ya. Baru disertai dengan lagu. Kulubu kulubu yauma idzin wajifah. Ayat ke sembilan. Ab ab so sad. Ab soruha absaruha khashi'ah. Gitu ya. Ab absaruha khashi'ah. Gabungin nih. Absaruha khashi'ah. Satu alif aja. Absaruha khashi'ah. Baru pakai lagu. Ab abu saruha khashi'ah. Masa sih kalau tiap hari begini disetel-setel lagunya, disetel-setel CD-nya, kasetnya masa nggak pinter-pinter ya? Coba. Itu insyaallah ya lagi lagi dikumpulin nih file-filenya. Pak Suhaimi banyak. Aduh pengen tuh untuk latihan nanti insya Allah ya. Itu bisa di MP3, di iPod, di apa aja lah, di setel ya. Itu yang penting pengulangan. Allah bisa karena biasa. Seringnya kita mendengar. Gimana mau pinter? Belajarnya jarang, dengerinnya jarang. Itu. Ya, dengerin juga ngaji nguping kan lain. Ini kalau ini ngajinya bukan ngaji nguping coba. Karena praktek langsung. Buktikan. Banyak orang yang sudah mencoba sukses bisa membaca. Itu ya. Nih, ayat 10. ya ku. Kenapa panjang? matu ku luna. Aina guna nanya matu bi'i. Ain jangan ain. Aina lamar duduna fil Fil. Kenapa jadi fil? Nah itu jadi nggak jadi panjang. Nyamber. Fil. Hafiroh. Tuh tak tunjukin. kuluna inna lamar duduna fil hafiroh. Itu ya. Disentak-sentak. Mutus-mutus. Namanya juga orang baru belajar. Sudah bisa sambungin pakai lagu. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقول يقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ke-11 masih di surah An-Nazi'at. Aiza kunna. Tuh. Aiza penekanannya loh. Ya. Gampang. Emang gampang. Yang pintar juga gampang. Ingin mengajar yang lain bisa seperti dicoba dibuktikan. Walaupun dia belum kenal huruf, dieja aja disuruh hafal bisa. Aiza kunna iraman nakhirah. Eh, izaman nakhirah. baru sambungin. Aiza kunna izaman nakhirah. Gak usah ada hentakan ya. Ini untuk latihan aja. Izaman nakhirah. Nakhirah. Nakhirah. Karena suka ditahan di sini. Gak ada, gak ada yang manjangin. Baru dilaguin. أإذا أإذا كنا عظاما نخرة أإذا أ همزة أإذا كنا عظاما نخرة نخرة قالوا تلك Kalu tilka idang. Kenapa idang? Karena tanwinnya ketemu kaf. Ikhfa tuh. Bukankah tahsin? Bahrajnya tajwidnya juga ketemu. Koknya matobi'i, lunya matobi'i. Kalu til idhar hukum lamati. Jangan ditahan. Kalu tilka idang karotun. Kok karotun? Karena tanwin ketemu kok idhar karratun khasirah. Gabungin. Qalu tilka idza karratun khasirah. Gabungin dengan lagu. Qalu qalu tilka idza karratun khasirah. قالوا قالوا تلك إذا كرة itu ya lagunya lagu memang karena potong-potong lagunya nggak nyambung gitu dari harus dari awal lagu mana nanti ya yang penting ada ada ada lagu tidak sumbang aja ayat ke-13 fa'in gunah nunnya tuh nun bertasid fa'in Fa innama fa innama hiya zai zaj zajratu kok tu sih karena tanwin matain ketemu waw jadi idgham diguna zai zaj jim zai zai zaj zai zajratu wahidah. Gabungin tanpa lagu. Fa fa in fa innama hiya zajratu zai zajratu wahidah. Pakai lagu. Fa in gunnah. فإن فإنما فإنما هي زجرة واحدة Ayat 14 Masih di surah Anda Zi'at Masa sih kalau tiap hari ngikutin seperti ini nggak lancar? Ah, saya masih sering ngikutin Syekh. Bagus. Tapi uh, belum belum berubah untuk diri kita. karena syekh itu terlalu tinggi untuk kita awalan. Ini dulu, begini dulu, setelah ini ikutin saya enak. <laughs> Ya, coba deh, buktikan. Itu ya, 14. Fa'idha, fa'idha, hong, gitu tuh. Kenapa hong? Gitu. Karena mimati ketemu ba. Ya, ikhbar syafawi. Fa'idha, hong, bis Bisahirah. Bisahirah. Gabungin. Fa'idahum bisahirah. Bis, bis, bisahirah. Dengan lagu. Fa'idah, fa'idah. فإذا هم بالساهرة Tuh ya. Nah, ayat 15. Hal idharakum lamati. Hal ataka hadis hadis Musa. Hal ataka hadis Musa. gabungin hal ataka hadis Musa. Gampang gak bisa. Kemarin aja yang dites sulit ya. Coba. Hal hal ataka hadis Musa. Baru dengan lagu. Hal anta hal ataka hadis Musa. Coba dari ayat 10 ya. Nih lagunya ya. Kalau sudah putus, Sambung tanpa lagu, baru dengan lagu. Nih, ayat ke-10. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما النخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Itu. Bagi yang belum bisa nyambung mah di sini bisa bisa bacanya bisa begini. Hal atakah hadisu itu. Salah ya. Ingat, baca Quran itu makhrajnya harus benar, hurufnya harus benar, mengeluarkan hurufnya. Karena huruf demi huruf memiliki arti gitu loh. Panjang pendeknya juga. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau ngomong grenyem kayak mau panjang mau pendek gak, nggak rubah gitu loh. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris sama gitu. Mah, makhluk huruf tuh e, coba aja bahasa Inggris. Salah pengucapan, salah arti. Hanya beda hurufnya aja gitu. Beda S, beda T, A ah, itu ya. Nah ini. Bahasa asing tuh seperti itu ya memang bahasa ini sama bahasa mudah ya nah, gitu nah ini hal anta hal ataka hadis Musa tuh ayat 16 ya masih di surah An-Nasi'at il il untuk anak juga boleh untuk anak kecil belajar tapi kalau untuk anak kecil hentakannya dikurangi Nah di tadi seperti ini kan dikurangi. Kalau ditalin lain belajarnya ya. Il nadahu rabbuhu bil wa, bil bil wadil bil wadil muqaddasi tua gitu. Untuk apa? Untuk anak kecil jangan. Nanti kebiasaan nyentak dia. Untuk anak kecil mah, untuk anak-anak cepet kok mereka mah. Kalau kita kan susah memorinya. Untuk anak-anak mah. Il, diputusin aja dulu. Il, nadahu, rabbuhu, bil, bil, wadil, muqaddasi tua. Muqaddasi tua. Anak-anak kan udah belajar dari AIU dulu. Alifah patah A, alifah kasroh I, alifah doma U, A, I, U gitu. Belajar nanti ya. Itu untuk kelas dasar. Kalau di sini itu kan terlalu lama <laughs> gitu ya. Eh, ibu-ibu tuh kalau diajarin A, I, U, B begitu gak mau. Maunya langsung Quran aja coba dibuktikan. Gitu. Ya gak mau diajarin ngeja-ngeja gini aja gak mau. Maunya baca Quran orang. Eh, baca Quran boleh-boleh saja asal benar. Quran Yasir, Ar-Rahman, Tabarok, Waqiyah, ya, Suratul Kahfi. Kayak yang iya, tapi bacanya beletak-beletuk. Ingat, banyak orang yang baca Quran, justru Quran melaknat. Rupa kelil Quran itu ya. Wahuwa yal'an. Banyak orang yang membaca Quran, tapi Quran melaknat pembacanya. Karena bacanya salah. Banyak orang yang sholat, justru sholatnya tidak ada apa-apanya. Banyak orang yang siam, yang puasa, justru kosong. Dapat lapar dan haus saja. Itu ya. Nah ini. il nada. il nada. Tuh. il nada hu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua tua gitu. Sudah bagus diputus, sudah bagus disambung tanpa lagu, pakai lagu tinggal enak. Ilna ناداه ربه بالوا بالواد المقدس طوى ini ya kelihatannya gampang tapi di sini banyak orang yang keselip banyak yang salah bisa saja irnadahu enggak di sini panjang daknya irna irnadahu ناداه ربه بالوادي المقدس tua Ibu-ibu teh penyakitnya teh kadang-kadang bila bisa nah, itu hilangin ya nggak ada kol-kolah di dalam coba aja buktikan eh, banyak bisa milah ale ah, jangan ayat 17 Ilhab ila. Tuh, tak tunjukin. Ilhab. Kalau kelas subro. Ila mad asli. Fir. Rohnya tipis karena sebelum roh mati ada baris kasrah. Auna. Fir. Auna. In. fir Auna. Innahu In gunanya. Jangan inahu. Jangan. Innahu. Innahu. Togo. Togo. Gitu. Gabungin coba ya. Izhab. Izhab ila fir'auna innahu Innahu togo. Innya guna hunya mansilah kosiroh Togo mad asli. Tuh. Gabung. Ilhab ila fir'auna. Innahu. Innahu togo. Innahu togo. Coba ya. Eh, dengan trik putus, trik sambung tanpa lagu. Dengan lagu. Insya Allah akan cepat buktikan. Nanti kalau enggak enggak terbukti telepon saya di 0812 828 7881. Coba buktikan. Banyak orang yang sudah mencoba, kata mereka alhamdulillah. Nah, tentu nanti kalau ada saran kritik, Pak saya punya metode uh, boleh sampaikan ya. Gitu. Karena ini ibadah kita ingin karena survei membuktikan anak sekolah itu jumlahnya kurang lebih 130 juta. Dari 137 juta yang bisa baca Quran cuma 8 juta. Rasio berpikirnya dari orang, dari siswa-siswi 130 orang, yang bisa baca Quran hanya 8 orang. Itu pun yang 8 orang masih dipertanyakan, cuma bisa-bisa begitu aja. Tajwidnya juga belum mahir gitu. Atau dari 200 sekian, 210 berapa sekarang punya itu Hanya beberapa persen aja. Hanya 10 persen yang bisa baca Quran. Bayangkan. Kita Islam, Muslim. Nah, Hmm, kan pemerintah menggalakkan paket A, paket B, buta huruf. Nah, buta huruf Al-Quran juga harus. Karena ini Al-Quran kan pedoman. E, bencana di mana-mana terjadi. Barangkali karena memang kita tidak kembali kepada Quran. Oh enggak pari, orangnya pintar-pintar Al-Quran. Ya tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Qurannya hanya sebagai bacaan. Quran jalan terus, dibaca terus, korupsi jalan terus. Nah ini bahaya ya. Ini. Eh, orang yang pinter tidak mengamalkan ilmunya kan disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Coba ya. Nah ini. Ayat 17. Sudah bagus diputus, disambung Ilhab ila fir'auna innahu togo. Gak enak digituin madu. Pakai lagu sekarang. Ilhab اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب اذهب إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى Ayat 18 masih di surah An-Nazi'at Fakul Hal Kenapa hal? Lam mati ketemu lam. Idgom lam mati. Lam fi'il katanya ya. Karena ini ada di kata kerja. Fakul sama ini juga lam fi'il. Fakul ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il kan. Fi'il madi kan gitu ya. E, rubusnya. Fa'ala, fa'nya fa fi'il, a'nya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Ini di lam fi'il. Fakul. Fakul halaka. Fakul halaka. Fakul halaka. Halaka. Double. Halaka ila tazakka. Gabungin. Fakul halaka. Fakul halaka ila tazakka Ketiganya baru nggak usah pakai lagu, pakai hentakan lagi. Fakul Fakul Halaka ila Anta zakka Wa ah Diaka ila Wa Diaka ila Rabbika Fatakhsha Gabungin Wa ka ila rabbika fatakhsha. Laguin. Wa ah, wa ah, ka ila Rabbika fatakhsha Ayat 20 arahu. Tuh, huknya nyambung Fa'a Nah ini ya, ayat 20 Fa'arahul Fa'arahul ayatal ayatal kubro gabungin fa'arahul ay fa'arahul ayatal kubro laguin nih fa'ara fa'arahul ayatal ayatal kub kubra ayat 21 fakazzaba wa aso gabungin fakazzaba wa aso laguin Fakal fakazzaba wa aso ayat 22 thumma adbara yas a gabungin sum summa ajbaro a laguin summa ajbaro yas'a a terus dilatih nih dua-dua aja dua tiganya laguin aja ya fahasyara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فقال فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سم رفع سمكها فسواها وأغن وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم متاع متاعا لكم ولأنعامكم فإذا piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Jakarta.